Begitu selesai adan kembali dia datang. Begitu suwiba at-taswib iqamat. Ini komat juga disebut taswib. Faidah suwiba maka jika komat dikumandangkan kembali syaitan itu menjauh berpaling al hadis yakni hadis diringkas disebutkan secara ringkas ada yang dipotong oleh Imam Al-Mundiri rahimahullah kelengkapan hadis idza udzina bis salah ada adbara syaitan walahu durat hatta la yasma'u hatta la yasma'at ta'dhin Ketika dikumandangkan sholat, adzan, syaitan berpaling, dia menjauh dan terdengar darinya kentut Sampai dia tidak mendengar adzan. Faidah sakatal muadzin akbala Begitu muadzin selesai, diam kembali syaitan datang Faida thuwiba adbaro. Begitu diikomatkan, kembali dia berpaling menjauh. Faida sakata akbala. Begitu muadzin atau mukim yang komat diam, kembali syaitan datang. Fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udhkur malam lam yadhkun Begitu dia datang setelah komat selesai, terus dia membisik-bisikan mengganggu seorang hamba dalam sholatnya. Ingatlah ini, ingatlah itu, masalah ini bagaimana, masalah itu. Sesuatu yang semula tidak dia ingat, Tidak ada di benaknya, tapi diingat-ingatkan oleh syaitan dalam bisikannya hatta la yadriya kam sholla. Sampai orang itu nggak sadar berapa rakaat dia sholat. Atau sholatnya sendiri dia nggak khusyuk atau kurang banyak kekhusyukannya sehingga dia nggak tahu sudah berapa rakaat sholat karena fikirannya kesana kemari. Qala Abu Salamah ibnu Abdurrahman Kata Abu Salamah bin Abdurrahman di riwayat dia, "Fa idza fa'ala ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa qa'id." Sami'ahu Abu Salamah min Abi Hurairah. Kalau terjadi seperti itu pada kalian, sujudlah dua sujud dalam keadaan dia duduk. Ya, ini duduk kemudian sujud, duduk lagi, sujud lagi. Ya, ini sujud sahwi karena dia syak dalam sholatnya, nggak tahu berapa rakaat dia sholat. Demikian riwayat ini Abu Salamah bin Abdurrahman mendengarnya dari Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Semakna dengan itu juga Bukhari dalam sahihnya. Yang dimaukan di dalam hadis bahwa syaitan mendekat dan mendatangi musalli. Orang yang sholat itu didekati, dibisik-bisiki oleh syaitan, was-was. Seperti hadis diingat-ingatkan sesuatu yang semula tidak dia ingat. Sengaja untuk mengganggu kehusuannya Dan untuk merancuhkan sholatnya. Walaupun tentu sholat dia tidak batal dengan itu. Terbukti Rasul memerintahkan untuk sujud sahwi. Jika memang dia syak nggak tahu berapa rakaat sholat dan kata Ibnu Abdul Bar eh, banyak fukaha membawakan ijma tentang hal ini. Ini kesepakatan kalau sholat dia tidak batal karena gangguan-gangguan syaitan bisikan-bisikan syaitan atau karena pikiran dia secara umum yang kesana kemari saat sholatnya ijma ulama sholat dia tidak batal dengan itu walaupun eh, fukoha belakangan dari Malikiyah juga madhab Syafi'iyah mengatakan kalau fikiran mendominasi sholatnya atau mayoritas sholatnya dari empat rokaat, rokaat pertama sampai tempat hampir keseluruhannya dikuasai sibuk dengan pikiran-pikiran dunia yang jelas eh, hilang konsentrasi dan kehusuan dia itu sampai mereka katakan dia harus ngulang sholatnya itu fukuhak belakangan di madhab malikiyah dan Syafi'iyah. Alasan mereka karena hilangnya atau rusaknya kekhusyuan dalam sholatnya. Mereka kiaskan juga seperti orang yang yudafi'ul akhbathain Hadis Rasulullah katakan la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'u la akhbathan. Tidak boleh salat di hadapan makanan, artinya jika kamu lapar dan tidak pula, ini tidak boleh pula salat dalam keadaan kamu menahan dua yang kotor, ini kencing dan BAB. Pendalilannya bahwa dalam keduanya lapar dan menahan itu hilang kekhusuan orang dia menahan kencing yang sangat dan waktunya keluar nggak bisa atau menahan BAB perutnya sakit dan ini sudah diambang pintu dia menahan-nahan ngempet bagaimana supaya nggak keluar sampai selesai sholatnya percuma kekhusuannya hilang karena pikiran dia ke perutnya. Pikiran dia ke kencingnya. Bagaimana itu supaya nggak keluar. nggak mungkin dia bisa khusyuk. Sementara dia mempertahankan atau melawan dua yang mau keluar ini. Begitu pula yang kelaparan. Pikiran dia ke makanan. Dia lapar sekali. Pinginnya cepat-cepat selesai sholatnya. Untuk kemudian makan. Makanya tidak boleh sholat dalam keadaan itu. Intinya kekhusyuan yang tertaruhkan di situ. Maka begitu pula ini kata mereka. Yang pikirannya rusak karena mengingat atau sibuk dengan masalah-masalah duniawi dalam sholatnya maka begitu pula intinya terlepas dari khilaf kehusuan penting dan nyawanya sholat. Seperti Sufyan Thauri katakan, tidak ada bagimu sholat, ini orang tidak akan mendapati sholatnya, kecuali yang dia berakal tentangnya. Ini berakal dia betul-betul khusyuk di situ, tenang, Sholatnya, pikirannya ya ke sholat menghadap Allah. Adapun saat pikiranmu ke sana kemari, sibuk mikir ini itu atau kelaparan, pikiranmu ke makanan atau menahan dua yang kotor, nggak akan ada yang kamu dapati dari sholatmu. Kemana pikiranmu? Akalmu hilang saat itu dalam sholatmu karena melalang buana ke sana kemari. Makanya salaf mengatakan min fikhir rajul qadha hajatihi qabla ibadatihi dari kefakihan seorang hamba dia selesaikan dulu hajatnya sebelum ibadahnya yani hajatnya seperti hadis kamu lapar makanlah dulu makan dulu sampai kamu kenyang puas baru sholat sehingga kamu nggak mikiri makanan saat sholat Begitu pula hajat. Ini buang hajat. Kencing atau BAB. Selesaikan dulu, keluarkan dulu. Sehingga begitu kamu sholat, kamu tenang. Tidak sibuk menahan dan mengurusi itu. Itu pula yang dikatakan oleh Ibn Hamid dari Fukuha, kalau uh, amalan kalbu nah ini kesibukan pikiran dia menguasai sholat tadi mayoritas sholatnya seperti itu dalam perkara-perkara dunia bisa merusak membatalkan sholatnya sebagaimana amalan jasad sebagaimana amalan jasad amalan jasad gerakan-gerakan dia yang nggak ada gunanya nggak ada perlunya dalam sholat sebentar misalnya garuk-garuk sebentar kepalanya, sebentar pecinya, sebentar bajunya, sebentar sarungnya, sebentar tangannya terus gerak terlalu banyak abas gerakan-gerakan yang nggak ada perlunya dalam sholatnya bisa merusak sholatnya. Begitu pula masalah hatinya. Maka hadis jelas menunjukkan bahwa sholat eh, jelas Syaitan berambisi untuk merusaknya dengan was-was bisikan-bisikan yang dia semburkan di hati seorang musolli tentunya kewajiban seorang hamba berjuang melawan dan membuang tidak menuruti bisikan-bisikan tersebut. Hadis juga menunjukkan uh, seyogyanya muadzin ini dipilih muadzin itu yang asid asid itu yang suaranya keras kencang karena semakin suara dia kencang keras berarti semakin jauh syaitan darinya karena syaitan lari terkentut menjauh sampai tidak mendengar adzan sampai dia tidak mendengar adzan. Maka semakin adzannya keras, semakin kencang, semakin syaitan itu menjauh dan itu matlub. Menjauhnya syaitan itu perkara yang baik bagi kita. Oleh karena itu muadzin dicari yang dipilih yang suaranya keras dan lantang karena itu di lafat di riwayat disebutkan walahu husos atau hasos e, dia lari syaitan berpaling menjauh husos itu e, kalau pada binatang saat dia menggerak-gerakkan ekornya ke kanan ke kiri. Misalnya kamu melihat sapi misalnya ekornya dikelebatkan ke kanan, dikelebatkan ke kiri, gerak-gerakkan begini. Nah, itu husos namanya. Nah, syaitan lari dalam keadaan dia mubat mabit gitu. Artinya sangat kencangnya lari dia begitu bencinya dia dengan adzan maka dia betul-betul berpaling dan lari sejauh-jauhnya sampai disebutkan obat mabit atau bergerak ke sana kemari uh, hadis jelas terkait bab idza thuwiba adbar termasuk keutamaan komat sama seperti Adan, syaitan berpaling. Menjauh. Seperti Adan juga. Maka itu fadilah bagi komat. Wa an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba bis salah futihat abu sama wastujibat du'a. Jadi riwayat Jabir Rasulullah katakan kalau ditaswib ini komat maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Lahiyah Abdullah Ibnu Lahiyah. Ibn Abdul Bar membawakan dari hadis Anas namun lafadznya Iza nudia bil adzan ketika dikumandangkan adzan bukan komat futihat abu abu sama wastujibat doa dibuka pintu-pintu langit dan dikabulkan doa Begitu pula dari hadis Yazid Ar-Raqashi juga dari Anas, "Indal adzan tuftahu abwabus sama." Ketika adzan dibuka pintu-pintu langit. Wa indal iqamah la turaddu da'wah. Adapun saat qomat tidak akan tertolak doa Dari riwayat Anas juga mauquf sampai kepada Anas saja. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Ditambah oleh Imam Atha Ibn Nabi Robah Imam Tabi'in Wa inda nuzulil ghaif begitu pula doa tidak akan ditolak saat turunnya hujan. Nah, ini waktu terkabulnya doa. wal tiqa'u zahfain. Juga tidak akan ditolak doa saat bertemunya dua pasukan. Ini muslimin dengan kufar saat perang. Waktu terkabulkannya doa juga di dalam bab menunjukkan keutamaan doa antara azan dan iqamat termasuk la yurad tidak akan di tolak atau setuju berdoa waktu ijabah seperti kata Imam Auza'i kata Imam Auza'i tidak ada sesuatu yang menandingi Al-Qur'an hanya Quran yang paling afdal, zikir atau doa paling afdal ya Quran kalamullah itu perkataan Allah. Tetapi kata Auza'i contoh atau bimbingan dari para ulama salaf mereka berzikir sebelum terbitnya matahari sebelum tenggelamnya matahari waktu zikir pagi petang waktu doa antara adzan iqamat maka saat itu doa begitu pula kalau pagi petang zikir lebih afdal dari bacaan Quran. Lebih afdal dari bacaan Quran karena waktu yang terbatas. Waktunya terbatas. Kayak adzan komat ya sampai komat saja selesai sudah waktu ijabah. Quran bisa kamu baca kapanpun. Tapi doa keutamaannya hanya sampai komat nggak bisa diganti di waktu yang lain. Makanya di situ menggunakan uh, syarafuz zaman, keutamaan waktu sesuai yang disebutkan di dalam sunnah. Sunnah mengajarkan doa, ya doalah. Sunnah menunjukkan zikir, ya zikirlah. Itu lebih afdal daripada kamu sibukkan diri dengan membaca Al-Quran Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang ini karena waktu terbatas Itu lebih afdal daripada Kamu berperang visabilillah jihad Atau kamu infakan Hartamu besar-besaran Banyak kamu keluarkan Untuk sedekah dan infak Karena tadi waktu ini terbatas maka mengamalkan apa yang dianjurkan di waktu terbatas itu yang paling afdal dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam sa'atan la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamus salah wa fi safi fi sabilillah Dua waktu yang tidak akan ditolak doa seseorang padanya ketika komat sholat dan ketika orang itu berada di soft visabilillah dalam barisan saat perang visabilillah dilihatkan oleh Ibnu Hibban Rahimahullah taala al-muhim itu tentang keutamaan komat Antara adzan dan ikomat Atau ikomat itu sendiri Adzan-adzan komat terkait waktu Atau terkait ikomat itu sendiri Mengusir Dan membuat syaitan berpaling menjauh Sejauh-jauhnya